Jatuhkan lemari besinya. Baiklah, aku buka ikatannya dulu ya. Baiklah, aku sudah buka. Sekarang lemari besi siap dijatuhkan. Ya ampun, kau juga akan jatuh bersama lemari itu dan Aduh, hancur berkeping-keping. Aku lupa. Bantu! Aduh, punggungku. Aku pikir tangan dan kakiku patah, lemarinya juga rusak. Motu, lemari besinya tidak rusak. Ini utuh, uh, tidak rusak dan juga tidak terbuka. Kita harus memikirkan